Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallimu ونبارك ونعدم على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصل أما بعد Hadratul Muhtaramin Para kiai, para masai Para habaib Solo niku kuatah Habib Nopo bidoni Habib karo kiai Yang Habib niku nasab Kiai niku nasib <laughs> Ingkang telu menikah sami rawuh ingkang esu kaula takzimi para pejabat ingkang sampun kersa dalam semua tingkatannya dalam TNI Polri yang saya hormati niki kok ono bendera NU niki sing ngawontenaken MWC MWC ranting Masuk ranting iso nekake wong sakmene mbane. Alhamdulillah. Bapak-bapak pengurus ranting Nahdlatul Ulama, sahabat Bansur Ansor, Ibnu IPBNU, Ugi enten ibu-ibu muslimat, adik-adik fakayat. Nopo bedane fakayat karo muslimat? Yang muslim yang fakayat niku ambune parfum muslimat niku ambune balsem Soho Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah pengawasan halal bil halal yang dimeriahkan apa dasnya ini kira tidak Jamilna Nurul Mustafa Jamalan Muniro ingkang Minulyo Alhamdulillah Rabbil Alamin Nembe wiwit ngaji tegani sampun teko Kok gue lah kok kabutan bener Ketoke action itu. Nek kuwi gedean kopiah ya abot Mas. Bener kan siap. Malah gemeteran iki gitu. Rasanya digawe-gawe kan. Soeting. Iki tekan apa kambing? Ngombene tekan kali kopi, suguhane tisu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wonten dalu menika kula panjenengan sami saged sesarengan hadir wonten niki kula sanksi mosok lapangan kaya ngene bon niki jan niki. Engkang nembe jam itu kula dugi ngomah siang wau pengajian wonten balai kota daerah khusus ibu kota Jakarta amargi Pak Anies Baswedan itu diserang isu HTI khilafah bahkan salafi wahabi maka saya diundang untuk menetralisir bahwa sebenarnya Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan itu insya Allah aswajatulen kados kula panjenengan. Amin. Amin Allahumma. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia niku sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Pancasila itu sebagai ideologi sudah harga mati. NKRI sudah harga mati. Maka orang-orang baru yang pengen mengganti Pancasila dengan bentuk model apapun niku nyuwun sewu haram hukumnya bertempat tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Maka beberapa hari terakhir kalau dibully gara-gara youtuban saya dengan Mas Jadi Corbuzier ketika saya ditanya apa pendapat Gus Miftah tentang khilafah saya bilang saya tidak sepakat dengan sistem khilafah karena tidak ada satupun negara di dunia ini yang berhasil dengan konsep khilafah. Coba Anda sebutkan di mana? Gak ada. Iran, yang keras, itu bentuk negaranya bukan khilafah, tapi republik. Arab Saudi, kerajaan. Turki juga bukan khilafah. Bahkan di Turki itu mohon maaf tokoh-tokoh Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan di Malaysia ketuanya Hizbut Tahrir itu ditangkap sama Erdogan. Sementara di Indonesia itu tokoh-tokoh Hizbut Tahrir, jadi Ibnu Hizbut Tahrir itu kasih pecicilan, biayaan bahkan masuk-masuk di masjid-masjid BUMN, mangan duit negoro, tapi ngonek-ngoneke negoro. Di Boyolali niku wonten guru mengharamkan hormat merah putih. Alasannya nopo, ini tohut, ini kafir, gak boleh. Apa rumah rumangsa ngontal duwite negara, kok ora gelem hormat karo negara. Makanya ketika saya ditanya sama Mas Dedi, Gus Miftah setuju, saya gak setuju. Kenapa? Walaupun Indonesia ini bukan negara dengan syariat Islam, tetapi sudah sangat Islam. Jajal jenengan delok pengajian di mana-mana diizinkan. Gak ada orang yang menolak pengajian. Saya diprotes. Itu buktinya banyak ustadz yang ditolak sama Ansor Banser nanti dulu. Kalau selama pengajiannya normal, Banser Ansor malah melung rewangi Joko. Kenapa selama ini Ansor Banser nolak? Mereka cangkem beres. Mungkin apa batin? Contoh kasus terakhir. Sahabat-sahabat Ansor Banser dibully di Tegal. Kebetulan saya pengajian dengan ribuan masyarakat Tegal. Saya ketemu Bu Kapolres, kebetulan Kapolresnya cewek, jadi medeni tuh polisi wedok niku medeni pokoknya. Lah polisi lanang niku lah jenengan dibujuk polisi lanang jeneng opo penjaluke jawabannya mung siji siap dan 86 laksanakan. Tapi lah sing wedok polisi lanang sipil modar kowe dadi wong lanang mawon. Apa-apa minta izin. Arab turu mlebu kamar minta izin dan yo. Begitu mlebu kamar minta izin ke Nah, ya, kesulitan takon kali buka polres kali Pak Wali Kota. Pak Wali Kota buka polres dijawab dengan jujur. Apa benar Ansor Banser membubarkan pengajiannya Ustadz Hanan Ataki? Ya, apa benar? ini orang ngajar, mangsa ini dia ini kayak munyuk ngono. Dipakani pisang minta baca cerewet cangkeme. Mas kok ya aku ngaji karo nyambing muntah jambu niku lak ya ora. Sapa sing nggo bagi kamu karo pane Saya tanya sama Pak Wali Kota, sama Bu Kapolres, apakah ada pembubaran? Tidak ada, Gus. Bagaimana Ansor Banser mau membubarkan? Sementara di lokasi pengajian tidak ada Ansor, tidak ada Banser. Kalau ada surat keberatan dari anak-anak Ansor, sahabat Ansor, iya, itu pun sudah ditegur sama ketua umum Ansor Gus Yakut. Tetapi kalau yang membubarkan Ansor Banter salah. Saya tanya sama Buka Polres. Faktanya apa Buka Polres? Pihak hotel menanyakan kepada pihak penyelenggara surat izin karena acara tersebut bahasanya bukan pengajian tetapi seminar nasional bersama Ustadz Hanan Ataki. Lah, karena pihak penyelenggara tidak bisa menunjukkan surat, oh itu kan nggak perlu surat Gus. When di belajar oh, izin di Kalau acara seminar nasional itu mintanya surat pemberitahuan, saya surat izin itu sampai Mabes Polri karena nasional. Lah nanti Polres dikasih surat pemberitahuan. Ketika pihak hotel nanya ini kepada penyelenggara tidak ada. Makanya pihak hotel keberatan kalau acara itu dilaksanakan. Maka internal panitia memutuskan acara tersebut batal. Kemudian apa? Yang jadi kambing hitam sahabat Ansor, sahabat Banser. Kan bajingan. Masalahnya di mana mau nggak ada orang di situ kok? sama Pak Wali Kota, Pak Wali Kota sesu, Ustadz Hanan Ataki undangan yang Tegal pengajian yang mengadakan wali kota yang mengawal Ansor Banser tidak ada masalah. Maka saya bilang mereka mau pengajian silahkan di rumah kewae kan kondo-kondo Ansor Banser melu ngaji apa-apa. Tapi kalau sudah menyinggung bentuk negara, wajib mereka diturunkan dari panggungnya. saya Saya nyuwun saya Wani ngutik-ngutik Pancasila. Orang ngerti simbah simbah mbiyen ini gawe Pancasila tidak hanya dibarengi dengan tetesan keringat dan air mata, bahkan darah. Itulah pengajian ini kan kebagian kalau saya sih penting biar ini darah. Kula nang kalau kloso lunggone lapangan paling mulai little body. Apa gue little body dia gatel lebon wedi ini bikin negara Pancasila itu perjuangan bro dan ini perjalanan panjang Oh kita ada sejarah kok ngawur Kalau kemudian kita lihat sejarah Kiai-Kiai NU Sebelum kemerdekaan 1936 di Makassar Sudah membuat bentuk negara Darussalam Nasional State Kemudian apa? Pancasila ketika kemudian dibuat oleh panitia disampaikan kepada Mbah Hasim As'ari. Siapa Mbah Hasim As'ari pendiri Nahdlatul Ulama? Dibawa oleh putranya beliau namanya Kiai Haji Wahid Hasim dibawa ke Jombang, matur. apa, napa niki mencocok kagem Indonesia? Ditirakati, diriadoi, disolati, dipuasani, diwiriti, didikiri. Didongake karo Mbah Hasim As'ari. Dan bukan main-main, Bu. Mbah Hasim itu dipanggil Hadratus Syekh itu karena hafal dengan kutubus sita. Hmm. Jadi orang sekarang kok gampang banget ketemu orang manggil syekh. Nanti dulu. Orang dulu itu dipanggil syekh itu ada klasifikasi dan kualitas keilmuan. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan dipanggil Syekh karena apa? Ahli ilmu alat ilmu nahwu. Kitab Jurumiyah pertama kali yang membawa ke pesantren itu adalah Bah Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Coba. Kayak seperti bahasa-bahasa koma zaidun di Jurumiyah itu. Itu yang membawa pertama kali adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Saya Soleh Darat asamarongi. samarongi Kenapa dipanggil saya? Karena ahli tafsir. Kitab Pegon Arab menjadi Jawa itu pertama kali adalah Mbah Soleh Darat ngakali Belanda. Iki Quran apa Jawa? Belanda memedasi Tulisannya Arab tapi nyuwun sewu jani Jawa. Maka dipanggil Syekh. Syekh Nawawi Al-Bantani, buyutnya Kiai Ma'ruf Amin, orang Banten Al-Bantani. Kenapa dipanggil Syekh? Ahli kitab kuning, ahli tasawuf. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ahli Quran. Orang sekarang gak jelas ahli apa dipanggil Syekh, Contohnya saya puji. <laughs> Tapi ahli hukum. <laughs> Apakah ahli kimchi? Hanya kalau di Jawa Timur itu ada kiai kok istrinya satu itu belum dipanggil kiai. Gus, bujone mung siji. Kalau bujone loro, seh. Contohnya seh puji. Kalau kiai itu istrinya tiga atau empat. Kalau isinya delapan, eyang. Contohnya eyang subur. Ngopo eyang subur untuk nentek? Oh, oh kakean mentil. Ini orang-orang luar biasa maka dipanggil saya. Al-Bangkalan, Al-Bantani, as Al-Minangkabawi, bahkan di Termas itu ada Syekh Mahfud Atur Musi, gurunya Mbah di Mekah. Bila mas esok ning orang ana wong kondang no ya jenenge nguter ya melu keangkat. Umpamane sing gawe tang mas apa jenenge? Sinten? Hasan, Hasan Al Nguteri. Ramasuk Pak Imam. Tapi yang kalau saya masih mending Gus muka Al Kalasani. Yang gak enak itu Habib Syekh. Kalau Habib saya itu Habib saya bin Abdul Qadir Asegaf Asolole. <laughs> Awang Solo Asolole. Mudah-mudahan Habib saya panjang umur amin. Kenapa Mbah Hasim dipanggil Hadratus Syekh? Di Indonesia itu cuma ada dua. Hadratus Syekh Hasim As'ari sama Hadratus Syekh Fatimah binti Maimun. cuma dua orang ini tok. Kenapa mereka dipanggil Hadratus Syekh? Bahasa itu hafal ratusan ribu hadis yang termaktub di dalam kutubu sitah. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Turmuti, apal kabeh. Dan beliau merelakan Pancasila. Lalu saya ini ngajine tafsirnya terjemah Quran kok. Noe kone kok apal hadis mung telu. Jenggote yo ya mung telu kelasnya RCTI rombongan celana tinggi Indonesia cara wong Sukoharjo al kacong aliran katok congklak lah ibu-ibu lagi cetok KMT kelompok badok terus aku pengajian yang gila gitu. garap dewe nggak Islam jor. Awakmu tahu ngejam tahu ngaji kitab taklim. Salah satu undang-undang tentang kitab taklim itu ku babakan eh, takdimul ilmi wa ahlihi niku lah. Hendaknya seorang murid tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Itu undang-undang malah nggak emos Islam jor kayu. Soalnya yura po orang-orang sana itu nggak mau meletak meletak. dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Kenapa hari ini orang-orang yang tidak punya kemampuan, ilmunya pas-pasan, modelnya mengeyelan, isoni membit-ambit-akan, mengafir-kafirkan, mensesat-sesatkan, sudah berani mengatakan Pancasila tidak cocok dengan Indonesia. Maka saya bilang ya Pak Bu, kamu boleh punya mobil baru, boleh punya rumah baru, boleh punya baju baru, boleh punya HP baru, boleh punya istri baru, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah sekali-kali punya guru baru. Jangan ikut-ikutan ajaran-ajaran yang baru. Ajaran yang pasti benar. Akidah al-sunnah wal jamaah an nabiyah insya Allah. Lalu aku yakin. Kulo aku yakin. Soalnya kiai-kiai NU ilmu ini bersanat sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya meyakini itu, Eh, saya, saya ditanya sama beberapa orang, beberapa wartawan, Gus Miftah itu ilmu dunia malamnya dari mana? Saya jawab, salah satu guru saya Gus Miftah, Kiai Hamem Jazuli, makamnya di Kediri, itu waliullah, makamnya di ditambah. Semua orang mengakui kewalian Gus Miftah. Gus itu punya guru siapa? Badalhar, makamnya di mana? Gunung Pring. Badalhar itu punya guru siapa? Nabi Hidir. Kau Gus tahu? Iya, Dulu Gusmi itu tabarukan di tempatnya Badal Haram, mondok di sana. Apa yang beliau lakukan? Salah satu tabarukan beliau adalah meresiki sandalin Badal Haram. Begitu Badal masuk kamar, sandalnya dibersihkan. Badal masuk masjid, sandalnya dibalik. Sing di dibalik ini, wong madem mulut dadi madem ngetan romo tumplak ini. uang pekok. Nah, baru kan malah numplak sandalnya kiai. Satu malam di kamarnya Mbak Dalhar itu ada sandal dua pasang, double. Gus Mila mikir, ini guruku kok sandalnya double, ini sandalnya sopo. Diresiki Tinta Dinteni sampai jam 2 malam tamunya tidak keluar. Menjelang subuh tamunya keluar, Gus tertidur. Dikejar, cuman kelihatan punggungnya top. Keesokan harinya Gusmi tanya kepada Mbak Dalhar, "Nyuwun Zewu Kiai, wau dalu kok anten tamu sandali padha kali panjenengan itu sinten?" Napa jawaban Mbak Dalhar? "Tamu ku Nabi Khidir alaihi salam." Jajar dia Kiai NU itu sampai Nabi, Pak. Sampai Nabi Khidir. lah di didelok songkong ngisor Miftah songkok Gusmi, Gusmi songkok Mbak Dalhar, Mbak Dalhar Nabi Khidir. Kondur Nabi Khidir, Mbak Dalhar, Gusmi, Miftah. Oh, gagah Ngeyel berantol cangkemmu. Sekarang indikasinya begini saja Bapak Ibu. Niki bukan masalah umu-umuan, bukan masalah sombong-sombongan, kulo sombong ya wis ora manfaatnya, kulo umu ya kabeh wong wis ngerti. Nyuwun lak kulo niku ora didongake karo kiai-kiai sepuh, kiai-kiai ampuh. Apa kulo niku kuat? ngaji di pilonte orang lagi kuat ini yang nyatanya pulau kuat pulau teng Belanda takoni wartawan tak janjinya Gus pengajian kali lonte kok pengen apa buatan Tak jawab yo pengen Lah terus pripun yo ngempet. Pada ke Hasan ngajeng anak. Yo ngono ta jawab. Ora mungkin. Oh, kalau dia kayak sekali kuat Tadi di balai kota saya bilang sama Pak Gubernur, Pak Gubernur mohon izin, tadi pagi saya menemui pengusaha dunia malam di Jakarta. Kenapa Gus? Mereka mau saya ajak pengajian dan alhamdulillah tawaran saya diterima. Ada satu kafe besar itu punya mbak-mbak LC. LC itu lah yang pantura jenenge PK, pemandu karaoke. PL pemilih lagu lah. Niku pekerjaannya tentang puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Kayak bambang itu niku pekerjaannya mewarnai, mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka karaoke, kata rock dibuka, oke. Okay. Saya bilang sama ownernya, mau nggak saya ajak pengajian? Kapan Gus? Saya ada waktu 8 Agustus karena mereka minta tanggal 10 Sementara saya tanggal 9 harus berangkat ke Aljazair. Kulo khutbah Idul Adha teng Aljazair Afrika mereka. Ya wong Afrika itu rupanya kayak yang ini. Kan? Saya bilang tanggal 8 saya malam pengajian di Tanjung Priok, sore saya kosong. Mau nggak anak-anak dikumpulkan? akhirnya tawar kita mbak-mbak LC ini Pak. Dan ternyata juragan ini kaget. Begitu anak-anaknya ditawari, ini ada tawaran dari Gus Miftah pengajian sama kita di sini bagaimana? Hampir 80 persen pekerja dunia malah mengatakan iya kamu setuju. Coba lawang kafe sih dianggap elek wis film ngaji. Kelakuannya wong muter diajak ngaji. Ayo makan ngaji. Wes tahu kelakuan lho. nganti awakmu diajak ngaji jawabannya wis tahu hati-hati sesuk awakmu susah donga karo Gusti Allah ya Allah kula njaluk seneng ku malaikat e bengok wis rongos diajak ngaji ya jawabannya wis tahu makanya jangan pernah cari guru baru model-model baru ini kan Indonesia itu penjajahan ideologinya luar biasa loh. Biar itu zamannya NU Muhammadiyah paling mengkisru babakan kunut, babakan tahlil, mau ngoten ngoten iku babakan mirip, babakan puji-pujian. Coba saat ini aliran-aliran yang baru sawah salafi wahabi bahkan di Jakarta sekarang ada salaf cing salafi cingkrang salaf cing ini ngeri Indonesia begitu banyak dijajah ideologi-ideologi nggak jelas. Banyak orang-orang baru bermunculan dengan kapasitas ilmu yang tidak mumpuni ngerti-ngerti dipanggil ustaz. maka muncullah Ustazah Warisman. maka muncullah Ustaz Gus Nur maka muncullah orang-orang yang tidak jelas akhirnya nopo ajaran itu ngawur soalnya yura tahu ngaji memang paling pol ngajinya pesantren kilat Ya kalau pesantren kita itu di santri jenenge petir. Petir itu geluduk, sifatnya geluduknya berbagi kuping. Kalau mau ratau ngaji, kok moro-moro mulang ngaji, ya sifatnya kaya geluduk mau upak-upuk, upak-upuk, upak-upuk. Gawainnya mau nyala-nyala gitu. Akhirnya ngajinya ngawur. Dungo pil, dungo perang bakar, dungo pilpres. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Karena bila calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Ayo saya kita takon, salonmu kalah pertanyaanku kue nyembah sopo su. Ayo. Kan aku takon, kue nyembah sopo Lah kurang urusan siapapun yang jadi aku nyembah Gusti Allah, yang ngopo? Tapi gara-gara dungone Nino Warisman kula mangkat ngaji teng Korea Selatan ketemu pramugari ayu kula ndonga. Ya Allah, jadikanlah pramugari ini istriku ya Allah. Karena kalau dia tidak saya nikahi saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya. Karena nggak mungkin wajah secantik ini mau dengan Hasan ya Allah. Aku ya. Kayak ngomong kayak. Tikus. Ya maklum silitmu mambu. Darah ini leleng. Lanang lebih karo tikus. Kali silitmu mambu. Ning lak kula teng omah niku kelase mung kaya tikus. Maksudnya apa mlebu metu lainnya mung siji. Sing balik kira ngerti utakmu ora Kula men ra diarani kaya tikus karena karepe golek leng meneh. Jadi nyuwun saya buat ngawur. Dan yang menjadi bidikan niku nyuwun saya Pak. Pasti akhirnya adalah nahdlatul ulama. Saya sering ditanya begini, jadi ngaji kebangsaan mawon. Jadi soalnya penting banget. Lamu halal halal gampang. Kulo ketemu jenengan, jenengan seneng, jenengan ketemu kulo seneng wis halal bin halal serampung atau niku mawon. Kulo ketemu jenengan insya Allah seneng apa nih delok ibu-ibu subhanallah wis tuwa jilbabe pink masya Allah. Tuwa jilbabe pink. Siji. Wong itu wae jilbabe pink. Lah bocah cilik kincil goting lah padha. Wahai adik berjilbab api. Enak. Lah wong tuwa simbo simbo berjilbab halah-halah. Jadi sing pakai yo ya pink. konsep wahadal baladil amina awa edwin itu jelas. Konsep NKRI ideologi ini Pancasila itu harga mati. Sementara sekarang banyak orang-orang baru yang kemaki. Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia harus diganti dengan khilafah. Coba buktek no negara nanti. Zaman Khalifah Usman, Khalifah Ali loh dipateni. Saya kira kira-kira apa lo ono sing luwe api khalifah tinimbang Utsman tinimbang Ali. Usman niku wong dermawan, wong pinter, Ali niku wong super cerdas. Sampai Kanjeng Nabi dawuh ana Madinatul ilmi wa Ali Abu Abuha. Aku adalah pintunya ilmu, aku adalah kotanya ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Mergo cerdas dina Ali. Dipateni kok zaman zaman Apa meneh saya ini? Kula kandha, jadi khalifah luweh apik tinimbang Usman tinimbang Ali aku gelem bayat jadi khilafah mustahil niku ana teng Indonesia wong saya urung khilafah wis di Jakarta niate jihad kok Kenapa apa jihad Bila apa capres Saya urung khilafah di Jakarta Bila capres tanggal bulan itu ini tanggal 17 Juni mangkat di Jakarta tak nih. Kowe ngapa mangkat Jakarta? Dikongkon kali Ustadz kula. Ngopo jihad? Bela sapa? Prabowo. Wong jihad kok bela Prabowo. Kuwi rong khilafah to Baru capres lho. Apa meneh khilafah? Saya bilang kalau jihad membela Allah mati masuk surga. Jihad membela Prabowo mati masuk Gerindra. Ya remuk tapi. Iki baru konteks capres demokrasi loh, wis diwangi paten-patenan. Coba demo tanggal 21 22 Mei Anda tahu yang mati berapa? tujuh orang. Yang dituduh siapa? Polisi. Padahal jelas Kapolri memerintahkan anggota tidak boleh menggunakan peluru tajam, hanya gas air mata labak mbak neng kene mas-mas banser sini cacahe dia orang sate tembak guys air mata bendina wes nangis. pengen nes kok. Oh, meneh Hasan nangis. Ireng nes kok Ini Yuan Kalau kemudian konsep khilafah Pak, yang diusung itu ada Yuan Wong itu kok kon mufakat kon mufakat. Partai sing ini mambu Islam gue, lho. apa voting saya. Padahal wong saya munculnya seorang khalifah dalam konsep khilafah itu kan berdasarkan kemufakatan. Mereka lupa Eropa itu satu bangsa disokong oleh banyak negara. Bangsanya namanya Eropa, orang negara Inggris, Italia, Belgia, Belanda, Spanyol, dan seterusnya. Beda dengan Indonesia, banyak bangsa disokong oleh satu negara. Bangsa Jawa, Bugis, Sunda, Banten, Ngapa? Mila bahasanya beda-beda. Lainnya Jawa Timur jenenge bergengge Awal itu jenenge PKS, eh PSK kok PKS. WPS, Rejo, Londe, Coro Tegal, Telembok, Munggul. Kita lihat. Ini bangsa, bangsa disatukan dengan satu negara. Jadi aneh Eropa. Maka kemudian komplek. Dan Eropa ini sukunya orang mana bro? Oh, cuman berapa? Coba Indonesia, ribuan suku bangsa. Orang usah luar Jawa, sak Jawa, gue lo bahasanya beda-beda. Madura wis nganggo bahasa Madura. Ngulon didik Jogja Solo bahasane halus kaya kula. Karena kalau miso mau contoh. Terus aku miso mesti fase. Soalnya ngerti tajwid. Jadi panjang pendek pas. Mulan Dede Tegal, Banyumasan, Cilacap, Purwokerto ngapa ngulon meneh Sunda ngulon meneh niki sak pulau ngulon meneh Banten sak rute kalau kemudian ini belum lagi berbicara agama padahal nuwun sewu jangan konsep khilafah jelas Islam itu di nomor satukan sementara orang non Islam itu negara nuwun sewu warga kelas dua dan ini bertentangan dengan Pancasila ketika kita berbicara Pancasila semua warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam undang-undang. Walaupun agamanya tidak Islam. Kalau kemudian ini diberlakukan, apa Anda tidak membayangkan Bali, Ucol, Dewi, Gawe Negoro, Dewi? Kenapa? Saya tidak setuju dengan khilafah. Kenapa? Karena negara kami adalah orang-orang Hindu Buddha. Papua, saya nggak mau khilafah menutup rumput padahal kami menggunakan kotela kalau niku ngaji tentang budi-budi pakai adat daerah lokal karena Islam Nusantara menghargai kearifan lokal pulau ngaji ning Lampung nganggo kopiah Lampung Madura nganggo ikat Madura Betawi ngono lha nek ning Papua ora wani aku nganggo kotela Oh, aku nganggo kodeka, yo lan aku cendela Jawa, Tunggu ngene lho. budayanya seperti itu kok. Jadi apa badan? Menurut awal jadi ora, tapi itu budaya mereka kok apa meneng? Masa kowe rono bengok-bengok karo wong papa, Tutupan mano, ngono rakyat. Jadi gimana ibu? Komplek persoalannya. Maka ketika melihat kondisi kondisi kemajemukan seperti ini, pendiri bangsa tidak menggunakan kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk yang digunakan karena ini bisa menjadi konflik. Saya Saiki apa to sing Islam Indonesia iki ngaji sangat gon oleh kula wau dalu ngaji ning Gresik niku nyuwun sewu ning makam Ya Jajal ya, sing ngaji mboten namung wong demit jin iblis kabeh dalu ngaji wong ning kuburan kok. Begitu lampune mati oka oka Oleh jajah. Ya, ya. Kalau kemudian dilarang, gak ada larangan. Mereka mengatakan, ini negara kita menghilangkan ulama. Banyak ulama yang dikriminalisasi. Kondisi. Contohnya apa saya tanya? Itu demo di depan istana negara ditembaki. Kaya goblok, Tangkono undang-undang. Demo ini ada peraturannya, tidak boleh lebih dari jam 6. Setelah jam 6, boleh dibukarkan. Oh, demo sama jam 12 bengi, mengganggu ketertiban, ditembaki polisi yang lumrah gas air mata. Ben gue bubar, ben gue mulai. Gue ganggu kok. Begitu ditangkap katanya kriminalisasi ulama. Gue oh iya, goblok meneh. Oh reso beda. Oke kriminalisasi ulama kalau ulama sih kriminal. Kalau ulama sengaja toh HP berbuat kriminal, ngantem ibu bocah oh kaya HP bar kae, ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Maka layak kemudian dipenjara. Tidak hanya Habib semuanya termasuk saya. Kalau berbuat kriminal, ditangkap. Karena melanggar undang-undang. Yang namanya kriminalisasi ulama itu pun nyuwun sewu pengajian ngundang kiai mulai rati amplopi dan itu kriminalisasi. Panitia ruang nol kupingmu. aku iso dilapor ke kantor polisi iya. mereka melanggar undang-undang KUHP pasal 378 penipuan Kalau 378 itu kamu undang kira di sangoni kok. ini ibu-ibu lah bodoh kae. Penipuan. Kalau ini buan biskuit dibuka di sini pakai. Iya lah. Iya. Niku kriminalisasi ulama ini nonton ini jadi di sana ini bagus, tapi sini di tujuh menit pasal ini tiga tiga lima perbuatan tidak menyenangkan. Jadi nyuwun sewu. Alasan apa lagi coba yang mau digunakan? Bahwa negara ini tidak islami, sangat islami. Maka hebatnya Nahdlatul Ulama kemudian adalah bagaimana ajaran agama ini mampu mengakomodir kebudayaan-kebudayaan setempat. Maka kemudian muncul istilah Islam Nusantara. Iki malah dibentur-bentur ke. Untung wis jaluk ngapura, Mama Dedeh mengatakan apa? Gak ada Islam Nusantara, adanya Islam rahmatan lil alamin. Justru Islam Nusantara itu pengejawantahan dari Islam rahmatan lil Di Mesir, Islam dengan kebudayaan Mesir. Di Arab Saudi, Islam dengan kebudayaan Arab Saudi. Maka bahasa yang sering kita dengar apa? Jadilah orang Kristen, tapi jangan jadi orang Italia. Jadilah orang Hindu, tapi jangan jadi orang India. Jadilah orang Islam, tapi jangan jadi orang Saudi Arabia. Iku nuansa budaya ini beda-beda. Budaya ini wong Arab jangan diambil. Contoh, apa rumah sana sing gue jubah iki mesti wong wong wong, wong Islam. Orang Abu Jal, Abu Lahab ya jubahan. Apa yang membedakan antara orang Islam dengan orang kafir? Kalau orang Islam tabasam, senyum wajahnya, sementara mereka merengut. Maka perbedaan orang Islam dengan non-Islam waktu itu bukan pada pakaian, tetapi pada akhlak dan budi pekertinya. Abu Jahal Abu begitu itu jubah. Maka ketika orang Arab diperintah oleh Allah tutup auratmu dalam Al-Quran diperintah untuk menutup aurat. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Mereka menggunakan jubah. Begitu nenguter Sukoharjo, pertanyaan saya, apakah harus pakai jubah? Jawabannya enggak. Wong mana kulit kelopo, mana degan menunjuk mana kulit kelopo boleh degan kok nganggu jubah. Yo buluke nambah loro. Apa mana sih muka Hasan? Buluke ireng biyangan. Nah, harus. Wong oh, gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becak nek rem teng pundi ning iso sadel. Nganggo jubah remandem mandek. Kalau oh, sing ditarik beda. Ojar cacatmu. Wong gaweane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body memang gatel ditegatel kelebon wati. Maka begitu masuk Indonesia kita punya budaya sendiri budayane apa le? Eh wong Sukoharjo tutupen aurat munggih Gusti. auratnya wong lanang niku secara fikih pundi? Baina surrati warubati antara dengkul lan mudel. Maka kalau kemudian kita pengajian nganggo sarung tok waton udele karo dengkule ketutup wisah. Para percaya Pak Lurah kon jajan. Sesuk Jumatan sarungan tok, ora sang nganggo baju mangkat nang masjid. Jenenge Gus Miftah sah, tapi kowe kaya wong pekok. Karena Islam tidak hanya mengenal etika tapi juga estetika. Maka pakai baju. Ayo. Begitu melebur ini. Bagaimana cara menutupnya? Tidak harus pakai jubah, boleh pakai sarung kayak mas-mas ini. Boleh pakai baju batik, boleh pakai jaket, boleh pakai baju koko. Baju koko itu baju Islam, itu baju Cina. Milo jenenge koko. Lah baju Islam barangkali baju Habib kan ono lah baju soro barangkali baju mas mas hal kopiah oleh niki budaya belangkon oleh coba kopiah sing mau unggul jadi ini songkok nasional apa songkok Islam Songkok nasional. milo wong Kristen angsal boten nganggo songkok. Boleh. Mila mergo budaya, gula dua budaya dhewe nama belangkonan. Kula mbiyen ngaji belangkonan bar gempa bumi kok dilokno, kiai kok belangkonan, Lah urusannya apa? Aku tuku belangkon ya duit duit gede saya tak wadah yo ya gas-gas gede Lagi belangkon kula aneh Mekah malah kondangnya raumum kok kok. itu kula mlebu imigrasi takoni karo petugas imigrasi, "Mahada iki apa?" Mumet gas belangkon bahasa Arab ya apa? Akhirnya pulau jawab, oh, ada belangkon. Eh malah takoni mana "Mawa belangkon? belangkon itu apa? pulau jawab, "Ina urroksi wadai endas." Akhirnya belangkon pulau dijaluk diombang ngambung Ya kecut dua blok. Aku ora tau ngambung kok. Boleh pakai selama boleh pakai jin, setan, demit, iblis. Kademen nganggo jaketnya nganggo jas. Ya apa Ini kan budaya. Sing penting auratnya eh, ditutup. Aku mau nganggo jubah, terus mau nganggo katok, nganggo karung goni, yo ya apa-apa. kabar, mana aku kena tumor iku baju hem mas-mas ini ya apa-apa. Nganggo sing kaya kula nggo iki ya apa-apa. Sing tak nggo iki jenenge apa Bu? Bu. rok matamu. Kaya ini kok rok besok kiai rokan ngono. Ya. Kalau kamu mengatakan aku pakai rok, berarti kamu menyaksikan isinya kan? Itu yo ya lanang kok ngawur koyo gini kok rok. Apa bu? Kulo cangkemu masih di lho ini jenis katok sarung. Saka ngarep kita kaya sarung, saka mburi kita kaya katok. Tak buka rapopo matanya jadi lo Oh rapopo ini buda Iki budak. Piye to? Wong ya perlu duduk ora pantes. Hasan kaya ngene. Manuke ireng ora Coba kita buktikan. Ayo wong wedok iki. Wong wedok nate belajar pikir apa mboten? Tak takon. Aurate wong wedok niku pundi mawon? Kabeh kecuali muka dan dua telapak Nyuwun saya, kanggo cadar budayane wong Arab kuwi oleh tapi aku sering pesen karo kanca-kancaku aku sing bersadar aja rumangsa luwih suci daripada yang tidak bersadar. Karena hukum cadar sendiri itu diperdebatkan. Ono sing ngomong sunnah, ono sing ngomong wibudoyo, Ini wong Arab. Karena secara fikir rai itu bukan cadar. Kue nggo cadar oleh tapi aja rumong luwih suci bang sing orang nganggo cadar. Kenapa orang Arab banyak yang bercadar? Karena geografisnya nuansa ulah panas-panas banget, lah adem-adem bingit. Maka wajahnya rusak. Padahal di sana belum ada teknologi kecantikan seperti di Sukoharjo. Jajar Sukoharjo wedake oke. Ibu-ibu mangkat pengajian ketok wedak FIFA nomor papa. Jadi gue cadar oleh orang, gue cadar yo popo, uno pemahaman nih. Saya kira tahu tahu jilbaban, begitu nganggo jilbab gue komunitas hijabers community gue ya apa meneh. Nah, begitu sing nganggo jilbab ini kudo murah hijab. Hijab hati ini aling-aling. Padha karo nyuwun sama iki lanang wedok dipisah, tengah bener sadar lah. sadar kuwi jenenge hijab. Orang nganggo jilbab begitu jilbab nganggo hijabers community. Sing mau aling apa apane? Padha kali kula biar ngaji ning Ponorogo arep ngising ning toilet, ra kebagian toilet kula ngising ning kali, aja kok tak wenehi aling-aling. Lah aling-aling sing nutupi kula ngising niki jenenge hijab. Wah, oh, cara memahami ini. Coba kita buktikan supaya kancau-kancau lagi yang ngerti. Apakah Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatalil alamin? Delok. Soalnya tentang YouTube pulau niku pulau tingali sing komentari wong-wong niku nyuwun sewu. Ini merusak Islam. Waduh. Mbok ya komentar itu kudune mikir sini. Ya akhirnya kewirangan kayak tengku Zulkarnain toh mengkritik kafir diganti non muslim yang ada itu surat al kafirun bukan surat non muslimun apakah orang-orang NU NO itu tidak paham kafir itu dari bahasa kafaroy kafiru kufron iya lucu meneh sorong ngaji ini bocah tidak iya mohon diguyu coba belajar al amsilatu tasrifiyah sini bener orang-orang kafaroy kafiru kufron wazani opo lawazane fa'ala yaqulu fa'lan kudune kafara yaqfuru kufron front huwa kafirun lawazane fa'ala yufa'ilu kafilan kudune kafara yukafiru takfiron kok kafara yukafiru kubron weh lucu ora gelem ngaji kok ngaji mung kabayatu akhirnya akhire mukana ya kunu konangan akhire mumat madaya mudu modot pisan yang terjadi kafara yakfuru kamfret kamfretan coba ya. dilihat ben awak mungkin sing orang ngerti Islam Nusantara, minimal ojo ngenyek Islam Nusantara. Coba kita lihat. Islam Nusantara. Contoh nih. Nih. Perintah dalam Al-Qur'an wal afina anin nas. Gitu? dina yung fikun afis sarok dharra wal kadhiminal ghaib wal afina anin nas. Perintahnya Al-Qur'an apa? Saling memaafkan. Begitu masuk Indonesia digawe karo wong NU. Bagaimana cara mewadahi orang saling memaafkan? Maka dibuatlah acara sawalan dan halal Bilal. Ini nyuwun saya sawalan halal halal itu Islam Nusantara. Wadahnya sing gawe wong NU tapi isine Al-Qur'an. Ayo, Mong Jawa bagaimana cara maafkan sungkeman. Mila ono istilah wong wedok sungkeman karo wong lanang sing cilik sungkeman karo se tuwa. Pertanyaanku karo wong Sukoharjo, jenengan setahun sungkem karo bojone ping pira, Bu? Pisan. Bodoh to. Iku sungkeman apa salaman? Beda sungkeman karo salaman niku. Sungkeman ki nganggo cara, salamanmu sak geleme bojomu nunggu, awakmu toko Pak, kosong-kosong ya Pak, nyoh. itu jenenge salaman. sungguh sungkeman gue sing lanang di dilungguhke kayak gula mata iki, sing itu lagu dodok itik itik itik itik itik itik. Matur sing saya. Papa. Kaulah ngaturakan sugeng riyati papa. buat menawi kalau gada ada patah sakit mas saking ucapan salangka yang tindak tanduk lo banyu sak cawula mas sak kodong sak suar kayu sak coklat. kulo nyun agungi si samudra sange sapang sami papa. Wambung tangane wolak-walik. ku jadinya sungkeman. Ngomong itu jadi ikrar. Ikrar itu cara Al-Qur'an kau qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sodakotiyat yatba'u ada. Kabeh itu ana dalile. Pintere wong NU dengan Islam nusantaranya digawe istilah ikrar sawalan. Salaman niku ana dalile mamin muslimene ya taqiyani fayatasafahani illa lagu makobla qabla ayatafarraqa. Cara wong Jawa digawe istilah sungkeman saling memaafkan cara wong Jawa dengan sawalan halal bil halal. Loh, Niku lo Islam Nusantara. Sing wedok sungkem sing lanang yang jawab. Kadang-kadang wong lanang tuh. Sing itu lah sungkem tenan bapak kawula ngaturaken sungkem reti Bawa menawi kalau ada kelamatan sak jamaah saya ucapan sak langsung sedherek kawula ini sak lama lemas sak bodong sak kayu sak coklat kawula nyun agung yang pangasami bapak sing lanang jawabannya apa ya pada pada ramutu wong lanang itu ya sumbut dijawab sing kepenak jawab begitu sing wedok ngomong ngono jawabon. Bapak kalau ngaturakan sumuriati ibu menangis kalau gak ada kelematan saja masa saya ucapan sak saya tidak kata kula banyu sak sawet lemah sak godhong sak kayu sak joglek kula yen ati sambut kepangasan di bapak sing lanang jawab oh, oh bune kan di ucapan allah wa iya minal aidin wal faizin di kuli amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum bal yang karim wong tuwo oke salah kue sing nom oke lupute bocah cilik oke sangune jomblo oke pertanyaan iya Bayang pada pada. Sing jumlu ya santai baik. Boleh ketemu Mbak Mbak bodoh takoni piye le kapan kowe rabi jawab lah kapan si Mbak mati. Ngono. Oh, santai wae. Bila aku dasar jomblo jawaban, aku jomblo bukan karena aku tidak laku, tapi aku belum bisa merupakan kamu. Santai. Bila bila ini boleh jomblo santai wae. Akan datang satu saat di mana aku akan ketemu orang yang tepat, yang dia datang untuk menetap tidak karena nafsu sesaat. Iya maka sejumlah-jumlahnya kalian pasti akan berakhir. Orang mau amin berakhir. Gimana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Ini. Dasar cangtu cangkem turah. Ngombe garger Balang sambung apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Itu bentuk Islam Nusantara. Perintah saling memaafkan, bentuknya salam-salaman, digawe wadah jenenge sawalan. Orang sekarang mulai protes meneh, sawalan rata zaman Kanjeng Nabi yang halal bilar, rata zaman Kanjeng Nabi bid'ah. Lah apa-apa zaman Kanjeng Nabi rono marani bid'ah, lara padha karo Kanjeng Nabi jenenge bid'ah. Berarti ono banser umure puluh tahun rong rapi kuwi yo bid'ah. Soale Kanjeng Nabi umure 20 tahun wis rabi, kok telung puluh tahun rong rapi berarti bid'ah tur mesake. Iki jenenge Jones jomblo nes. kanji Nabi ini bid'ah. Lho apa-apa mau contohnya kanji Nabi. Wong antum alamu bi dunia kum. Bukan berarti kemudian tidak sama itu diarani bid'ah. Lalu kuwi kudu padha karo kanji Nabi. Ya nyuwun saya merongos kue kanji Nabi Rabi Siti khotijah mas ini apa Dua 20 ekor unta. Ayo, gue pengen padha karo kanji Nabi? Kapan rabimu? Sak ini kurgane lima 50 juta jajah eh dua, uh, sekitar 20 juta satu kuntal. Kalau 20 unta berarti kaji Nabi Mas deh, kalau Rabi kalau Siti Khadijah pinten? 400 juta. Gue ora bisa kok ngendi? Wong kowe hadrone amplope ra jelas. Aku biyen kaya kaji Nabi yang rabi bojoku 20 ekor. Kengu. dilabel yang ngaplo kowe jomblo terus kau Ngawiti jomblo. Ngirim rayuan kelawan muji merangsang usaha jumlur ngono Dunungi rasa kandayan iman Sabar narimo najan pas-pasan Randu e bojo iso sabunan dulure kok ndrantes menle. Santai wae. Kalau kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Ini. Ingat, jomblo itu adalah kawin yang tertunda. <laughs> Cinta ditolak, sarkem masih buka. Masuk matamu. Male, contohnya Islam Nusantara, men paham, tidak itu di tidak. Ya insya Allah nggak disanggih masuk subuh lah. Amin, sangkem. يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما coro wong NU mengejawantahkan ayat niki napa muncullah istilah solawatan muncul istilah maulidan berjanjenan tibaan niku sing dimaksud Islam Nusantara Saiki malah ana sing kandha selawat oleh, selawatan oleh. Yasin oleh, yasinan oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh. Iki goblok men. Apa bedane selawat karo selawatan? Selawat iku durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge selawatan. Tahlil niku durung diwaca, lah wis diwaca jenenge tahlilan kan ngono mung gara-gara ane ra oleh katok oleh ane sempak oleh sempakan oleh kotang oleh kotangan ya gondal gandul wis wajib jilbab ping gondal gandul kuwi rong dipangan lek wis dipangan jenenge panganan ya monggo Pak dibadak lah. lalu diwaca kan jenenge berjanji bro lek wis diwaca jenenge berjanji lalu larang diwaca wis biarke mau kasih diwaca Alhamdulillahumma qabrul karim biarfin salim min salat wa tasalim Allahu salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi kuwi jenenge berjanjenan Wah, kula wong muter Gus, macane ora pasai-pasai banget ya ora apa-apa. Kudune macane kaya Gus Mekawo. Amtirillahu karim sing maca wong muter. Ngakrillahu maqam bisolati wa taslim. Awal Jawa. Kudune macane abadadi ul imla bismi dzatil aliyyah. Allah mustadirun faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Ya Allah. Sing maca Dokter. Ngabetatingul nyimlang minta ngalia Allah. Bukan kan Jawa. Ngomongnya yang berjanji yang maco surat-surat Quran pun kadang-kadang ganggu lafal Jawa. Eh, kalau pulau terawih yang Purwokerto, imamnya kurang ajar, dua cowok diwaca duha. Ternyata saya ditipu. Sing dua mung rong ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha Online tidak saja Allahu Akbar Cocok Ini maksudnya alam yaj'al kaidahum fi tawli. Sing maca Hasan ya jengang kayak kau pita gelil perintah kan maca selawat bentuknya selawatan yo selawatan bareng-bareng yo ayo jelok ragu nopo korban janji mundur alon-alon suara mundur alon-alon